Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Far'un Lau syaka al mutawadi'u awil muqtasiru fi hiri udwin qabla al faroi min wudu'ihi aw huslihi tahharahu wa kadza ma ba'dahu fil wudu'i aw ba'dal faroi min tuhrihi lam yu'athir walau syakka walau kan asyaku fi niyyah lam yu'athir aidan alal aujah kama fi syarhil minhad li syaikhina Wa qala fihi qiyasu ma ya'ti fi syak ba'dal Fatihati wa qabla ruku' annahu law syaka ba'da udwin fi asli husli lazimahu i'adatu Au ba'da ulam talzamhu yuhmal kalamuhum al awal ala syaki fi asli udwi la ba'dahu wa sunanil mutawadi'u walau bima'in maksubin wa sunanil mutawadi'i walau bima'in maksubin al-aujah tasmiyatun awalahu ay awal wudu lil ittiba wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim wa tajibu inda Ahmad wa yusannu qabla at awud wa ba'da asyhadatan walhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura wa yusannu liman tarakaha awalahu an ya'tiya biha asna'ahu qailan bismillahi awalahu wa akhirahu la ba'da faraghihi wa kadza fi nahwil akli wa syurbi wa ta'lif wal iktihali mimma yusanu lahu atas miyah wal mankur anis syafi'i wa kathirin min al, min al ashab anna awwala sunani miyah wa bihi jazama an-nawawi fil majmu' wa ghairihi fayanwi maha inda wasil yadain wa qala jam'un mutaqaddimun anna awwalaha asiwak summa ba'dahu miyah far'un tusanu Qoblal faraghi sebelum selesai wudu. Qoblal faraghi min wudu'ihi sebelum selesai dari wudunya. Au ghaslihi atau sebelum selesai dari mandinya. Toharahu maka mensucikannya ay tuhril masy ay udwil mashkub, Itu mensucikan daripada anggota yang dia ragu. Wakada dan begitu juga ma ba'dahu fil wudu' anggota ba'dahu setelah udwin maskuk fil wudu'i dalam wudu. Au ba'dal faraghi ma'tuf kepada goblal farah Ragu orang yang wudhu atau orang yang mandi di dalam mensucikan anggota ragunya itu ba'dal farah setelah selesai wudhu min tuhrihi. Au ba'dal farahi min tuhrihi atau setelah selesai dari bersucinya. Orang yang wudhu setelah selesai wudhu, orang yang mandi setelah selesai mandi, dia ragu di dalam membersihkan anggota, mensucikan anggota. Lam asir maka tidak mempengaruhi. Jadi di sini dikatakan kalau orang ragu, orang yang wudhu ragu di dalam mensucikan anggota, Contohnya Ana sudah membersihkan membasuh tangan atau belum? Ana sudah membersihkan atau Ana sudah men, me, apa, membasuh kedua tangan atau belum? Dia ragu. Dia sudah sebelum selesai dari wuduknya masih basuh kaki. Loh, tangan sudah sana Ana basuh atau belum? Dia ragu. Atau orang yang mandi. Dia ketika mandi sebelum selesai mandinya dia ragu Tadi kepala anak sudah anak basuh atau belum? Ya apa hukumnya? Wajib membersihkan daripada atau membasuh daripada anggota yang dia ragu. Dan juga untuk di dalam wudhu karena ada kewajiban tertib. Kalau dia ragu anak sudah basuh tangan atau belum? Dia sudah basuh, mau basuh kaki. Berarti dibasuh tangannya wakadha mabak dahu dan setelahnya. Setelah tangan ngusap rambut, diurangi lagi berarti ngusap rambutnya. Kemudian basuh kedua kaki. Loh kenapa kok diulangi lagi? Karena wajib tertib. Kalau mandi tidak wajib diulangi lagi. Walau karena syaku finniyah, kalau seandainya ragunya itu finniyah di dalam niat. Ragu di dalam niat. Lam asir aidon, tidak mempengaruhi juga alal aujah sebagaimana pendapat yang paling aujah. Kama fi syarhil minhaj sebagaimana diterangkan di syarah minhaj li syekhina untuk guru kita yaitu Ibn Hajar. gala karangan Ibn Hajar. Oke. Kama fi syarhil minhaj karangan Ibn Hajar. Ya, Ibn Hajar. gala fihi Nah, di sini walau syak ya, walaupun ragunya itu dalam niat. Kalau di dalam sholat ragu niat tidak sah ya. Kalau tengah-tengah sholat dia ragu niatnya sudah niat atau belum batal kan? Kalau memang dia tidak langsung ingat. Nah, ini di sini katanya kalau seandainya ragunya di dalam niat wudhu lami asir juga, tidak mempengaruhi juga. Cuman di sini ada khilaf. Di sini sebetulnya pendapat Imam Romli. Pendapat Syihabur Romli. Ada Syamsur Romli, ada Syihabur Romli. Kalau Syihabur Romli itu abahnya. Kalau Syamsur Romli itu anaknya. Nah, Syihabur Romli ini dia berpendapat seperti ini. Padahal di fatwanya dia, di fatwanya dia dan juga pernah dibaca oleh anaknya yaitu Syamsur Romli mengatakan sebaliknya bahwa apa dalam niat kalau ragunya dalam niat wudhu mempengaruhi tidak sah nanti ibarahnya anak bacakan situ kalau kita bacakan sekarang ibarahnya gini walau kana syak fin niyah kada nagala an kada nugila an fatawa syekhina syihab ramli ini sebagaimana telah dinukil dari fatwa Syekhina Syihabur Ramli. Wa ghasahu ala som. Dan Syihabur Ramli tadi mengkiaskan eh, puasa dengan puasa. Lakin alladzi istagarra ra'yuhu alaihi fil fatwa. kan tetapi yang pendapatnya yang sudah tercantum ya alaihi fil fatwa yang ada di fatwa allati qara'aha waladuhu alaihi yang mana juga membaca itu fatawah waladuhu anaknya Syihabur Ramli yaitu Syamsur Ramli annahu yu'athir suhunya kalau ragunya itu dalam niat mempengaruhi kama fi shalah sebagaimana dalam salat wagala innal farqa bainal wudu wassam wadhih katanya ya, disebutkan innal farqa sungguhnya perbedaan antara wudu dan puasa itu sudah jelas wasayati annasyak fit tahara intaha wasayati annasyak fit tahara ba'da salati layu yu'athir nanti akan datang sungguhnya ragu di dalam bersuci setelah solat layu athir tidak mempengaruhi wahina idin yutahassal karena itu bisa disimpulkan annau idza syakka niatil niyatil wudu ba'da faraghi dharrah kalau memang dia ragu di dalam niatnya wudu wis niat wudhu atau belum? Setelah selesai ba'da farogi dorro bahaya. Berarti apa? Wajib diulangi wudhunya. Kalau sudah sholat, sah wudhu, eh, eh, sah sholatnya dengan itu wudhu, cuman untuk sholat lagi tidak bisa. Atau untuk bahkan megang Al-Quran pun tidak bisa. Karena itu disebutkan, au ba'da sholat atau setelah lam yadurra bin nisbati lis sholat Li'anna syak fi niyatihi ba'daha la yazidu ala syak fi nafsihi ba'daha. Wa yadurru bin nisbati li ghairiha. Untuk selain ini salat yang dia sudah salat berarti yadur. Hatta law arada masal mushaf walaupun seandainya dia ingin memegang Al-Qur'an au salatun ukhra um, e, imtana adzalik. Maka tercegah daripada itu. Nah, ini berarti kalau ragu dalam niat, kalau di Fatul Muin kelihatannya mutlak tidak ada khilaf gitu. Padahal di situ itu pendapat daripada Syihabur Romli. Dipermasalahkan padahal Syihabur Romli itu di fatwahnya yang mana sudah dicantumkan dalam fatwahnya pendapatnya bahwa ragu di dalam niat wudhu itu seperti ragu niat ketika sholat. Sama hukumnya. Berarti apa? Ya, Membahayakan. Berarti apa? Tidak sah. Cuman kalau sudah dipakai sholat, seperti tadi digambarkan, niat wudhu setelah selesai wudhu dia sholat kemudian ragu lo tadi waktu wudhu anak niat atau belum ya apa ini hukumnya sekarang wudhunya sudah tidak bisa dipakai untuk sholat lagi sholat yang sudah dikerjakan dengan wudhu tadi itu sah itu pendapatnya Taib kemudian wagalafihi tadi ini diperjelas lagi diperjelas lagi daripada uh, permasalahan maskuk ragu? Tapi itu kan hubungan dengan yang kedua ya. Uh -uh. Yang syamsur Ramli tadi itu berarti. Setelah sholat, setelah sholat ragu niatul wudhu tadi itu berhubungan dengan syamsur Ramli atau dengan yang pertama. Tadi kan dikatakan bahwa kalau ragu tentang masalah niat ya, hmm. itu layadur. Layadur. ada yang yadur, ada yang menyatakan layadur, kan gitu. Hmm. Nah, sekarang dibahas tentang yang yadur karena dikiaskan dengan sholat. niat dalam sholat. Cuma kalau untuk apa namanya ragunya niat tadi itu di wudhu itu setelah melaksanakan sholat sah sholat itu menurut pendapat pertama atau kedua? Kalau pendapat yang pertama layadur berarti jelas ya, tetap sah kan? Ya, artinya eh, oh, masalah wudhunya itu loh. Nah, ya, kalau pendapat yang mengatakan lami asir lami asir nah, berarti yang kan berarti sah. sah. Berarti ha. Ah. boleh lagi sholat boleh lagi. sholat lagi. Ah. Dengan dengan wudhu itu ha. Ah, gitu. Ha. Berarti sah mutlak berarti. Mutlak. Karena itu berhubungan dengan yang gol yang kedua berarti ya. itu. Kemudian wagala fihi kiasu wagala fihi dan berkata fihi fi minhaj itu terusan daripada pendapat tadi lau syakal mutawati wal muhtasil fi tadhiru udwin tadi qoblal farah au ba'dal farah wagala fihi dan berkata fihi di dalam syarah minhaj ma ya'ti fi syaki ba'dal fatihati wa qoblar ruku ya, kias daripada yang akan datang fi syak ba'da shalah keraguan setelah salat Keraguan setelah sholat. Keraguan dalam apa? Dalam rukun-rukunnya. Sebetulnya itu nanti ada pembahasan. Lau syakka seandainya dia ragu. Ya, Gobla ruku ihi fi asli atil fatihah lazimahu kiraatuha. Nanti ada itu ibarahnya nanti di Fatul Mu'in juga. Ah, kias yang ada itu. Annahu lau syakka sesungguhnya. Ini mubtadaknya kias. Khobarnya annahu dan seterusnya itu takwil masdar. Takwil masdar annahu ya an kan harfu nasbin wa masdariyin. Itu ditakdir semuanya jadi khobar daripada kias. Annahu law syakka ba'da udwin fi asli ghaslihi lazimahu i'adatuha. Sungguhnya seandainya dia ragu setelah anggota fi asli ghaslihi di dalam membasuh di dalam membasuh anggota yang aslinya. Maksudnya apa? Dia ragu sudah membasuh tangan atau belum? Lazimahu Tuhan, maka wajib mengulanginya. Au kalau mengragunya sebagian anggota. Maksudnya tangan ini belum sempurna atau sudah sempurna ya, sebagian. Bukan fi asli ghuslihi berarti. Lam talzamhu maka tidak wajib mengulanginya. Valiyohmal kalamuhum al awal berarti bisa dimungkinkan disimpulkan kalamuhum perkataan yang pertama tadi daripada ulama al awal masih al awal itu lausyakal mutawaddi'u awil muhtasilu fi tadhiri udwin qoblal farahi yang setelah farun itu itu yohmal kalamuhum ala syak fi aslil udwi itu ragunya kalau memang aslil udwi membasuhnya anggota itu aslinya sudah dibasuh tangannya atau belum gitu. La ba'dhihi tidak sebagiannya. Ada hasilnya gini. Disimpulkan dari pendapat Far'un yang ada ini gini. Idza kana qoblal farah kalau memang ragunya itu sebelum selesai min udwin mashkuk, dia masih basuh tangan masih basuh tangan, dia ragu. Loh, kuku saya sudah anak basuh atau belum? Ya apa ini hukumnya? Wajib al wuslu ya wajib dibasuh, jelas. Om oh, dia belum selesai membasuh tangan kok. Ragu dalam membasuh tangan. Ya udah basuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang setelah selesai dari anggota yang ragu. anak basuh tangan. Setelah basuh tangan ketika ngusap rambut ragu. Loh, ini tangan sudah anak basuh sempurna atau belum? Idza kana ba'dal faragh min udwin mashkuk fihi wa qabla al faragh dan dia belum selesai wudunya, masih ngusap rambut. Ya apa ini hukumnya? Dilihat. In kana syak fil asli, kalau memang ragunya itu sudah membasuh tangan atau belum, lazimahu ada tuha, maka wajib mengulangi membasuh tangan. Kenapa? Contohnya gini, anak basuh wajah, Kemudian setelah itu ketika ngusap rambut ragu, lo ini sudah anak basuh apa ndak tangan? Berarti fi asil udwi. Ya bani, ya basuh tangan, wajib mengulanginya. Mas, wajib membasuh tangan, kemudian teruskan dengan rambutnya. Kalau dia ragunya sebagian anggota setelah ngusap rambut, ketika mengusap rambut, loh kuku anak sudah anak basuh atau belum? Ya bani, lam yadur, teruskan. Lam yalzam ada Tuhan, ndak wajib dia mengulanginya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau memang ragunya setelah selesai wudhu, ragu setelah selesai wudhu, nah ini apa? Lam yadur mutlakon. Baik dia ragunya fi asli ghusli, fi asli ghuslil udwi atau fi ba'dihi. Lam yadur mutlakon. Kalau memang dia ragu setelah selesai wudhu, setelah selesai wudhu semuanya ragu loh. Tangan sudah ana basuh atau belum? Lam yadur atau seandainya ini kukunya sudah anak basuh atau enggak, lam yadur, udah selesai wuduknya kok. Ini kesimpulan daripada farak ini. Taib. Wa sunnah lil mutawaddi'i. Nah, teruskan. Wa sunnah lil mutawaddi'i disunnahkan bagi orang yang wudu walau bima'in maksubin al aujah walaupun dengan air yang digosok al aujah. Maksudnya walaupun dengan menggunakan air yang gosok. Berarti haram kan? Tetap apa? Disunahkan apa enggak membaca basmalah? Disunahkan. Wa mutawaldi Disunahkan bagi orang yang wudhu tasmiyatun awalahu. Disunahkan membaca basmalah awalahu pertama daripada wudhu. ay awalil wudhu yaitu pertama daripada wudhu lil ittiba karena mengikuti nabi. Wa paling sedikitnya daripada tasmiyah bismillah Paling sikitnya baca basmalah bismillah. Wa akmaluha paling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu inda Ahmad dan ini basmalah ketika wudu wajib inda Ahmad dalam madhab Imam Ahmad. Kalau diambil dalilnya itu kewajiban katanya untuk itibak mengikuti Nabi itu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i bi isnadin bi isnadin jayyid an Anas Gala talaba ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu'an falam yajidu. Sahabat-sahabat Nabi mencari air untuk wudu falam yajidu, maka tidak mendapatkan. Fagala sallallahu alaihi wasallam hal ma'ahadin minkum ma? Apakah ada bersama kamu sekalian air? Fa'utiya bima'in kemudian didatangkan dengan air fawudi fawadha ayaduhu fil ina. Kemudian Nabi meletakkan tangannya di wadah tadi yang ada airnya alladzi fihi ma summa qala tawaddau bismillah. Eh kamu wudhu dengan baca bismillah. Itu dalil sunnahnya. Faraitul ma katanya sahabat, aku melihat air yafuru min baini asabihi mengalir memancar dari antara jari-jarinya Nabi hatta tawaddaa sampai wudhu nahwa sab'ina rajulan sampai 70 orang wudhu dengan air yang sedikit tadi. Ini daripada mukjizatnya Nabi. Nah, berarti tawadhu bismillah ini dalil daripada kesunahan tawadhu gailina bismillah. Kalau dalil dan uh, dalilnya Imam Ahmad, Indah Imam Ahmad mengatakan wajib. Dalilnya dari mana? Dalilnya yaitu mengambil dari la wudu'a liman lam yusammi. Ada yang mengatakan liman lam yusamillaha ta'ala. Tidak ya kalau Imam Ahmad tidak sah wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Ini dalilnya Imam Ahmad. Cuman di sini hadis ya, kalau Imam Nawawi mengatakan dhaif dha'afahu Imam Nawawi, Imam Nawawi mendoifkan dan yang lainnya mengatakan di takwil la wudu ayakni la wudu akamil. Tidak ada wudu yang sempurna jika tidak membaca basmalah. Nah, berarti nafyul kamal. Nafyul kamal ya di sini meniadakan kesempurnaan. Tidak sempurna kalau orang wudu tanpa membaca basmalah. Terus kemudian di situ ada seperti sholat seperti la salata li masjid illa masjid di masjid bukan berarti nggak sah kalau sembahyang ada di bed itu ya la surata dan banyak itu nah, seperti uh, la yu'minu ahadukum la yu'minu ahadukum itu berarti tidak berarti hukumnya kafir ai la iman kamil ya la yu'minu ka iman kamil hmm. iya. kemudian wa yusannu qablaha disunahkan sebelum baca basmalah at-ta'awudz yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ba'daha dan setelah ta'awud asyhadatan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian teruskan walhamdulillah alladzi ja'alal ma' tahura. Jadi sebelum baca basmalah membaca ini semuanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura kemudian bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah wa yusannu qablaha at-ta'awud oh ya. Jadi bismillah uh, ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kemudian syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Oh ya, setelah basmalah betul ya. Wa yusannu liman tarakaha awalahu kemudian disunahkan bagi orang yang meninggalkan basmalah awalahu pertama daripada wudhu ini sunnahnya baca basmalah kan sebelum wudhu pertama daripada wudhu kalau dia meninggalkan basmalah pertama wudhu ayatia biha asnaahu untuk mendatangkan biha bitasmiyah asnaahu pertengahan wudhu gailan dengan mengatakan bismillah awalahu wa akhirahu kalau memang dia lupa tengah-tengah wudhu dia ingat loh saya belum baca basmalah tadi pertama wudhu. Disunnahkan tetap mendatangkan basmalah dengan mengatakan Bismillah awalahu wa akhirahu. La ba'da farahihi Tidak setelah selesai wudhu. Tidak setelah selesai wudhu. Kalau sudah selesai wudhunya tidak mendatangkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Cuman di situ kalau kita lihat pendapat Bejuri, ya pendapat Bejuri, dia mengatakan la ba'dal farah ay al wudu. Al farah yang dimaksud di sini min af'alihi. Tidak setelah selesai bukan wudu, ay min af'alil wudu. La af'alil wudu di sini walau bagian doa ba'dahu katanya. Walaupun tersisa doanya setelahnya. Lah doa setelah wudu kan termasuk kesempurnaan daripada wudu ala ahadil gaulain kata Imam Bayjuri ini adalah salah satu daripada dua pendapat irtadhahu Romli yang meridhoi daripada ini pendapat Imam Romli walakin akan tapi nagala nugila aniziyadi wa ainshin innal murad yang dimaksud tadi kan dikatakan min af'alihi berarti dikatakan min af'alihi itu dari setelah selesai pekerjaan wudhu Kata uh, Ziyadi dan Ainshin, innal murad yang dimaksud fa innal fa in faragha min tawabihi. Kalau memang dia selesai dari barat tawabi wudu. La tawabi wudu itu apa? Hatta dzikir ba'dahu. Walaupun dzikir setelahnya. Bal wasala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan salawat kepada Nabi. Wa surat inna anzalnahu salasan itu bahkan setelah surat e, sebelum surat inna anzalnahu. Kan doa setelah wudhu ada doanya. Kemudian diteruskan salawat kepada Nabi. Kemudian ada dikirnya. Kemudian ada inna anzalnau tiga kali. Kalau memang ketika se sebelum selesai daripada bacaan inna anzalnau tiga kali itu disunahkan kalau lupa dia membaca basmalah pertama wudhu disunahkan untuk mendatangkannya dengan mengucapkan apa Bismillahi awalahu wa akhirahu. Kemudian dikias disamakan juga wakada finahwil akli dan juga begitu juga apa kalau dia lupa membaca basmalah ketika makan disunahkan mendatangkan di pertengahannya finahwil akli di dalam makan wasyurbi minum wata'lifi mengarang kitab atau mengarang yang lainnya wal iktihalu make celak mimma yusannu lahu tasmiyah daripada sesuatu yang disunahkan baginya itu pekerjaan bagi itu ma atasmiyah basmalah. Pokok di situ kalau ada perbuatan yang disunahkan membaca basmalah, kalau dia lupa disunahkan mendatangkan walaupun pertengahannya. Ketika tengah-tengah makan lupa, pertama makan tidak baca basmalah, baca perteng apa pertengahannya kalau belum selesai makan. La di situ Ah, Wakada fi nahwil akli ya wasyurbi. Kan di situ kan berarti sebelum selesai ya. Kalau sebelum selesai makan, sebelum selesai minum, sebelum selesai taklif, sebelum selesai iktihal. Cuman di sini ya pendapat uh, siapa Imam Romli dan Syekhul Islam walaupun setelah selesai makan. Jadi benarnya ibarahnya di sini gini. Fa in tarakaha falyati biha fi asna'ihi la ba'da faraghihi wa hadza mu'tamad syekh wa hadza mu'tamad syekhuhu Ibn Hajar. Ini pendapat Ibn Hajar. Kalau memang sebelum selesai makan boleh mendatangkan basmalah pertengahannya. Kata Inda Syekhil Islam wa Imam Romli, pendapat Syekhil Islam dan Imam Romli, yusannul ityan biha ba'da faraghil akli wasyurbi. Disunahkan juga mendatangkan basmalah walaupun setelah selesai makan dan minum. Usmari sudah makan, sudah minum, lupa dia. Lu tadi tidak baca basmalah. Sunnah mendatangkannya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. katanya itu kalau kita baca basmalah pertengahannya, kan setan kalau kita tidak baca basmalah ikut makan bersama kita. Cuman ketika kita baca basmalah pertengahannya atau setelah selesainya, itu setan akan memuntah memuntahkan daripada apa yang dia makan. Ya. Ada pertanyaan? Eh, bagaimana hukumnya ketika seseorang merasa yakin pada waktu pertengahan sholat ada salah satu bagian tubuhnya belum e, terbasuh pada waktu wudhu. Misalkan salah satu tangannya dia merasa yakin kering, masih kering gitu, belum terbasuh. Ya. ya. Tadi ini yang dibahas tadi permasalahan ragu ya. Kalau memang dia ragu dalam membersihkan anggota, mensucikan anggota. Kalau memang dia yakin kalau memang dia yakin belum membasuh, masalah lupa tangannya, dia yakin belum dibasuh, berarti wudhunya tidak sah. Tengah-tengah sholat dia tahu, ya batal sholatnya. Berarti dia sholat dengan tanpa wudhu. Berarti dibatalkan sholatnya, kemudian dia yang yakin tadi belum dibasuh, dibasuh. Kalau memang itu wudhu, berarti dituliskan setelahnya karena ada kewajiban tertib. dalam permasalahan uh, keraguan uh, dalam pembasuhan anggota wudhu kan ada perbedaan hukum ketika wudhunya belum selesai dan wudhunya sudah selesai. Yang sering terjadi pada saya ketika saya ragu apakah saya sudah membasuh kaki atau belum. Maka ini kalau memang sudah dianggap apa kalau sudah ternyata saya membasuh kan dianggap sudah selesai wudhunya. Kalau ternyata saya belum membasuh maka di maka berarti belum selesai wudhunya. Maka ini mau mengambil yang mana itu Ustaz? Loh, ragunya itu kapan? Ya, ya setelah selesai semua. Setelah Ustaz, ya? selesai wudhu. Setelah selesai semua, saya ragu apakah saya sudah masuk kaki atau belum. Nah ini apakah dianggap sudah selesai wudhu atau belum selesai wudhu? Kan kaki adalah anggota terakhir, terakhir. dalam pembasuhan. Ya. Kalau memang ya kaki ya, permasalahan kaki. Kalau memang dia kan di situ ibarahnya kalau memang setelah selesai wudhu layatur mutlagon, tidak ragu kan? E, keraguannya itu tidak membahayakan sama sekali. Maksudnya apa? Walaupun fi asil udwi atau fi aldihi kan tadi. Kalau memang sebagian anggota atau semua anggota ya kaki sudah dibasuh atau belum, tangan sudah dibasuh atau belum setelah selesai wudhu. Berarti layadur tetap sah wudhunya. Cuman masalah ini kaki kan? Kaki kalau memang dia dianggap sudah selesai wudhu, dia menganggap sudah anak selesai wudhu. Sudah baca doa apa, ya berarti dia menganggap selesai wudhu. Berarti ba'dal faroh gitu namanya. Apa wajib dibasuh? Ya sudah, tidak pakai. Layatur. Kecuali kalau dia lagi ragunya waktu basuh kaki. Masih basuh kaki, dia ragu. Loh, wis tak basuh apa turun? Ya basuhun. Kalau misalnya belum sempat baca doa gitu, kan biasanya kalau saya ketika mandi itu saya niat wudhu gitu loh Nah, yeah. setelah selesai, loh kaki ini apa sudah saya basuh atau, atau belum? Nah nanti kan kalau memang sudah basuh, berarti kan sudah selesai wudhunya. Kalau ternyata belum dibasuh, berarti belum selesai wudhunya. Ya kalau memang belum selesai, kan itu doa atau tidak baca doa atau tidak itu kan kalau kita tidak baca doa berarti kesunahan baca doa kan bil ikrot Dengan kita sudah tidak mau baca doa berarti selesai sudah waktu untuk baca doa. Berarti kita selesai wuduknya Hah? Kaki, Bang. Kaki lah. Eh selesai wudhu kita dianggap selesai wudhu kapan? Kalau memang kita harus membasuh kaki terus. Berarti kita walaupun satu jam berarti dianggap kita masih membasuh kaki gitu. Lah kapan kita dianggap selesai wudhu gitu loh. Ya dengan kita membaca doa selesai. Kalau kita tidak baca doa ya rotan itu doa. Dengan kita berpaling daripada doa sudah selesai wudhunya berarti. Eh, kita sudah menganggap kita sudah selesai wudhu, ya berarti selesai wudhunya. Iya. Sama dengan habis sholat itu, anda sudah salam apa benda ya? Berarti dianggap belum salam gitu. Ya udah selesai. Walaupun dia masih duduk. Ya. Walaupun nah, masih nah. duduk mustaqbil kiblah. Gini, uh, mungkin bisa jadi permasalahan ini terjadi bagi orang yang tidak membiasakan mualah. Artinya wudhunya tidak dikerjakan Berutan. secara langsung. Misalnya Oh nanti aja basuh kakinya. Nah, nanti pas setelah lama lupa apakah sudah dibasuh atau belum gitu Ustaz. Ya permasalahannya sekarang begini loh. Anda kan sudah menyatakan sudah selesai wudhu atau tidak. Yang tahu ya inti sendiri gitu loh. Kalau sudah menyatakan selesai cuma ragu sudah tak basuh apa belum ya. Ya basuh aja untuk ikhtiatnya tapi kalau memang tidak Faham nanti? Tapi itu tidak wajib. Tapi kalau sudah memang yakin belum, ya basuh. Wajib. Masih muskilah. Tidak ada muskilah. Permasalahannya sekarang eh, tidak dikatakan selesai itu dari mana gitu loh. Padahal sudah selesai. Justru justru kita mau tanya, ente katakan tidak selesai itu dari mana? Padahal sudah selesai gitu loh. Cuma ente ragu aja, tak basuh apa belum ya? Faham lah ini? Sama dengan itu tadi. Ada sebagian lagi menyatakan kalau ada was-was <coughs> bukan ambil yang ihtiyat, terkul ihtiyat. Anda sudah bahas apa enggak sudah? Ya, selesai, kelas. Biar enggak was-was gitu loh. Oh. <laughs> Jadi bukan ambil yang ihtiyat, justru terkul ihtiyat untuk meninggalkan was-was. Nah. Mau tanya Ustaz. Apabila seorang setelah wudhu dan sudah yakin sudah sempurna, ada seorang alim mengatakan wudhunya tidak sempurna dan harus diulangi. Apakah wajib mengulangi atau tidak? Dan yang kedua, bagaimana cara membaca bismillah atau doa-doa yang lain di dalam jeding kan sementara makruh? Makasih Ustaz. Orang alim. Jadi dia ya, selesai wudhu, ada orang alim mengatakan wudhumu belum sempurna. Ya mungkin belum sempurna sunnah-sunnahnya itu. Ya, tetap wudhu kita sah kalau kita menganggap itu wudhu sah. Kecuali kalau mengatakan anggotanya ada yang belum terbasuh. Nah, di situ kalau tidak salah ada khilaf, kalau memang maksum disyaratkan maksum ya Nabi yang mengatakan atau adil itu indah Imam Romli. Kalau memang yang mengatakan orang adil, ya berarti kita wajib mengikutinya. Kalau memang bukan ah, itu khilaf yang adil, yang maksum ya nabi. Nabi tidak ada nunggu Nabi Isa nanti. <laughs> Terus uh, apa? Bismillah dibaca di kamar mandi. Makruh hukumnya. Cuman di situ pernah anak baca, cuman anak nasnya nggak bawa ya. syarah uh, ah, apa ini doa kitab dakwat tuh? Atkar, syarah Atkar itu disebutkan walau fil hammam. Tetap dapat kesunahannya. Walau fil hammam. Ham. La walau bi isad. Itu. Itu mengenai kalau bi disad tidak masalah kalau memang dalam hati ya tetap kan ya. Pernah itu kita dapat waktu belajar hadis itu. Itu istilah hammam itu apakah sama dengan khala? Khala itu. Lain. Itu kan lain. Hammam lain. itu memang e, kalau di Arab itu air hangat itu ya untuk kum-kum itu. Jadi bukan untuk buang hajat gitu. Yang tidak boleh itu kan di tempat buang hajat itu. Nah, kalau kamar mandinya kita ini komplit itu. Hmm? Oh iya. Evinia wassalam takbiratul Masalah salat eh, ya itu. Masalah salat. Masalah salat idaka idza syakka fin niyyah idaka syakka wassalam yadur. Itu bahasan sholat. Wa intal fasal. wajibah. Belum yakin. Farognya sama dengan syakka fil iftitah fit takbiratul ihram. Hmm, hmm, hmm. Nah, iya, di, di, di sana. Hmm? Basuh. Tadi itu apa yang terakhir itu? Enggak, sebelum itu apa? Yang tadi yang tadi dibahas itu. Ada ada Allah alam ada di mana kita membaca itu. Mungkin di syarah Yakut itu disebutkan di syarah Yakut apa? Jadi membaca bismillahnya tadi itu bukan ada di kholaknya tapi di birkahnya, tempatnya airnya. Nah, ada di birkah, ada di tempat air, itu nggak ada masalah baca bismillahirrahmanirrahim. Karena bukan tempat untuk qada'il hajah gitu. Di ya di di Hadramut itu ada istilah jabiyah gitu. itu. Jabiyah tidak boleh dibuat untuk kencing. Tidak dibuat untuk, untuk kencing, memang untuk mandi khusus. Jadi tidak boleh dibuat untuk kencing. Ya, itu mungkin tidak ada masalah itu baca sunnah Tapi kalau ada di sini komplit itu ya. Komplit. Yang tidak boleh itu kan kholak itu. Kholak bukan berarti tempat mandi itu. Apa ada dihiaskan dengan salam itu ya? Dibahas saja nanti biar tidak matoran al-fat. Aliyaginu Rukhsah La tunalu Apa hubungannya dengan yang Pakai ini, pakai mic, pakai mic. Ada yang dengarkan perempuan sama radio. Hmm. Tadi ditanyakan masalah ragu-ragu, itu kan apa sudah dibasuh apa belum masalah kaki tadi. Terus <clears throat> kemudian ada koida ar-ruhsatu latunatu bisyak, maksudnya itu eh, <clears throat> keraguan itu tidak bisa dihilangkan dengan apa uh, yang belum dilaksanakan itu. Rohso. Rohas. Latunatu. Apa bukan rohso? Ada rohso tidak ada di sini? Pembahasannya ada rohso tidak di sini? Ada pembahasan rohso kan ya? Tidak rohso itu pembahasannya kan lain itu kan ya? Tidak ada pembahasan rukhsah di sini. Ini wajib untuk dibasuh atau tidak kan gitu. Tidak ada pembahasan rukhsah sama sekali di sini. Ini malah al-yaqinu la yuzalu ini Mungkin lebih tepat itu. Yakin tidak bisa dihilangkan dengan syak.